Mitra bisnis, belakangan ini mulai banyak demonstrasi baik yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun masyarakat dan organisasi-organisasi massa dengan tema mendesak SBY Budiono turun. Banyak dari demonstran itu menilai kinerja Kabinet SBY Budiono selama ini tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan janji awal. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, bagaimana Anda melihat fenomena demo menurunkan presiden itu? Ya, pertanda jelek menurut saya. Kalau semua orang itu melihat juga, pertama harapan saya pertama itu tadinya dengan kabinet ini ada harapan baru gitu ya. Ternyata tidak mengecewakan karena harapan kita tinggi itu ternyata kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Jadi orang semua kecewa. Yang kedua juga mau demo-demo makin banyak ini menurut saya adalah membuktikan memang kepemimpinan itu menurun dan juga ketidakpastian itu membesar. Sehingga orang mengasahkan bahwa ah, ternyata pembangunan ini tidak untuk rakyat semuanya, tapi juga untuk sebagian kecil cuma. Ini yang menurut saya yang harus kita cegah ya. Dan memang menurut saya ya turun menurunkan itu gampang sekali. Tapi kita ada alternatif nggak? Dia menurunkan semua secara inkonstitusional melalui people's power. Yang buat saya itu penting kalau dia jatuh, siapa gantikan dia? Apakah Budiono seperti dulu atau Pak Harto turun langsung Habibie? Apa mampu Budiono misalnya? Pasti dia juga nggak mampu. Mungkin dia jelek lagi. Selalu begitu ya. Kita menurunkan turun, menurunkan orang itu maunya sih gampang aja. Cuma ada alternatif kita nggak? kalau di mana-mana itu kalau sudah turun menurun ke seperti di Mesir, di mana-mana juga ya sekarang, yang kejadian itu chaos. Negara itu betul-betul akhirnya investasi-investasi lari, pasien makin besar, nggak ada yang mau investasi akhirnya kan. Jadi mesti hati-hati lah. Saya setuju aja bahwa oh, banyak yang nggak puas, banyak yang mau turun menurunkan, apa nggak susah dikit supaya jangan akibatnya malah lebih jelek kalau kita nggak hati-hati. Gitu. Tapi memang selama ini mereka yang berdemo menuntut SBY turun tanpa memberikan solusi solusi siapa penggantinya ya Pak? Maka itu, itu saya pusingkan itu aja. Cuma yang kedua juga kita melihat ya, dimanapun ya, kalau you mau negara you maju, memang perlu pemimpin yang kuat. Bukan pemimpin yang tidak ngomong atau pemimpin yang yang cuma janji-janji aja, tapi nggak dilaksanakan janjinya pasti ya, ya orang kecewa. Jadi tapi kan itu saya katakan bahwa memang pemimpin kita masih lemah, mungkin presiden kita itu cuma terlalu baik aja, sehingga akhirnya apa yang diinginkan untuk Thomas Santia ya, nggak banyak kita harapkan sambil kita tunggu 2014 misalnya. Tapi kan ini semua masih lama. Gimana kita menghadapi dunia yang sedang makin sulit ini terutama dengan krisis di Eropa, di Amerika masih terjadi, di Jepang dan yang lain ya. Jadi inilah yang saya khawatirkan terhadap negara kita. Dan kita ini karena tidak ada kepastian hukumnya, tidak ada wibawa ini semua orang cepat marah-marah. Jadi langsung parunya turunkan aja, turunkan aja. Tapi apa ini alternatif yang terbaik buat bangsa kita? Saya tidak melihat itu. Demikian Sofian Wan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.